yang bangkrut daripada umatku Kalau mereka berkata Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mazah Sahabat mengatakan ya Rasul, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Gak punya perhiasan. Wagala lalu Nabi bersabda, al-muflisu أن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد سكم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه وطرحت عليه ثم طرح في النار Kata Nabi, sungguhnya orang yang bangkrut daripada umatku yaitu orang yang datang di hari kiamat dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Lalu datang juga satu ketentuan ya bahwa orang itu pernah memaki pernah maki orang pernah nuduh orang berbuat zina pernah makan harta وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا kamu pernah mencaci maki orang kamu pernah menuduh orang zina kamu pernah makan harta ini ini ini haram wasaka wasaka kadama mahal. Kamu pernah menumpahkan darah juga ya bunuh orang. Wadara bahada pernah mukul. Fayu'ta hadha min hazanati. Lalu diberikan kepada orang itu ni kebaikan kamu. Ya. Wa min hazanati. Dan ini kebaikan ini, kebaikannya. Ini kebaikanmu, ini kebaikan, ini kebaikan, kebaikan. Disurahin kepada orang yang pernah dia Beli yang pernah dicaci maki, yang pernah dipukul, yang pernah dizalimi hartanya, yang pernah dituduh media zina, banyak. Akhirnya hasanah itu, itu dikasihin ke orang itu. Ini hasanah buat inti sebagai balasan buat dosa yang dikerjain di dunia. Fa'in baniyat hasanatuh maka jikalau habis kebaikan ke orang, nggak ada lagi yang bisa dibagi-bagikan kebaikannya untuk nebus dosanya di dunia. Sholatnya, pahala sholat udah dibagiin ke orang yang pernah dizalimi. Pahala zakatnya, pahala puasanya, semua udah dibagi-bagi ke orang yang pernah dia zalimi. Habis. Ya. Qabla ayyughdama alaih. Sebelum selesai dibayar. Udah kebaikan sholatnya, pahala ini segala macam dibagi-bagiin buat orang yang pernah zalim begini habis. Tapi belum kebayar semuanya. Masih ada orang yang nuntut. Masih ada orang yang nuntut. Banyak banget. Banyak. Berbuat jahatnya di dunia ini banyak. Bayang rajin, maksiat rajin, zalimin orang rajin, nipu rajin, zina rajin, judi rajin, minum rajin. Zulimin harta orang, rajin. Puasa wajib, Senin Kemis. Rupanya Senin Kemisnya cuma buat manjurin nipunya doang gitu. Belum selesai dibayar, ukhiza min khatayakum. Ada kebaikan dia buat orang-orang yang dizalimi. Sekarang dibalik. Itu kesalahan orang yang dizalimi itu yang belum kebayar kebaikan dia diambil ditimpa itu ke ya. makanya kita kalau dizolimin orang panggilan nanti aja di akhirat bayarin dah ya, kagungan kita dicela caci maki difitnah nah, kalau kita nggak mau maafin gitu bisa buat disono kalau kita maafin dalam bentuk pahala ya. Mana orang itu harusnya zolimin Karena ada orang yang begitu Hak dia Ya, wajar kalau orang dizalimin lalu tidak rezo hatinya. Ya, tingkatan kita kan begitu. Tapi tingkatan orang-orang yang ehzan, orang-orang yang baik, kejahatan orang dimaafin bahkan dibalas dengan kebaikan. Itu tingkatan orang-orang yang ehzan. Kalau kita kan enggak ya. Orang celak kita gampar. Orang fitnah kita maki-maki barangnya orang zalimin kita sumpahin wow dizalimin saya balas ya Allah balas nih emang ada hak, hak orang yang dizalimi itu ngadu ya sama Allah tetapi kalau ada orang yang dizalimi lalu dia aku ah, maaf ya. ya. maka didoain orang itu biar sadar eh sakit ditengokin dibuain duren setrok dilemparin langsung ke tempat tidurnya dia mati itu orang di Bandura nah, Beko. ada ayat Quran yang tidak bisa menanggung dosa orang lain gimana kita di Quran ada oh lain itu kan ini kan semua udah udah masing-masing ini hasanah dia ini kebaik dia ya, kejahatan dia cuman lantaran dia pernah zalimin orang jadi ditukar ngebayar itu yang dimaksud ayat tadi antum yang nggak sholat aneh yang dosa ya aneh yang sholat inti ada pahala ya begitu di dunia nggak bisa begitu ya tidak bisa seseorang menanggung dosa orang lain lu nggak usah sholat gue tanggung nggak bisa <laughs> ya nggak bisa ya. lu yang puasa nonton gue tanggung dosanya gue yang tanggung nggak bisa dia nggak itu lewat itu wizra ukhra. Ya. Tetapi petunjuk kebaikan ah, dapat, petunjuk kejahatan dapat. Itu mandala ala khair kata Allah. Wa mandala ala syar kata Allah. Dihasut orang. Yang apa yang berkuasa begini, begini, begini, begini. Itu orang berpengaruh, nggak Jadi dapat tuh. Di dosa, ini iya, orang dapat dosa juga, dua-duanya dosa. Yang satu dosa karena nggak puasa, kan nggak bisa nanggung. Ya, pak dosa orang. Dia dosa, tapi kita dapat dosa, dosa hasut apa? Bujuk dia supaya ninggalin puasa. Sedekah lo, pak, oh sedekah dampaknya begini, begini, begini, begini. Penyakit lo baik, begini, begini. Wah, Benar lo, iya. Gue kata Ustaz Ius. Haji malam minggu habisnya kan dakwah itu, itu nyambung lidah Ayo orang sudah gak deh dapat gak ini pahala dapat pahala nganjurin Ustaz Yus iya, dapat gak dapat juga multi level bertingkat makanya orang nyeru agama nggak rugi yeah. hal-hal yang sunnah anjurkan rajin nganjurin orang arahkan gitu ya arah yang baik. Nanti dia begitu lagi nganjurin orang. Ya tidak berlari. Bukan main ya. Ukhiza min khatayahum diambil dari kesalahan mereka. Ini belum di, mau bayar pakai kebaikan nggak ada. Akhirnya kejahatan mereka diambil. Fatulihat aja. Ya. Fatulihat alaih. ditimpa itu kejahatan. Sayyahnya itu orang yang dizalimin di dunia. Buat itu orang yang zalim. Padahal nggak ada kebaikan. Dibuangin. Udah jatuh tiba tangga. Tumma turiha nah, Kemudian dilempar ke dalam neraka. Itu muflis. Kebaikan yang dibawa ke akhirat habis dibagi-bagikan untuk nebus dosanya kepada orang-orang yang dia pernah zalimi di dunia, yang haknya dilanggar, kehormatannya dicemari. Kemudian kebaikan itu habis, masih ada yang belum kebayar. Kebaik kejahatan itu orang. Nah, itu muflis namanya. Bangkrut. Wa tayalizi wal kadzal an an-nazil. dan bazar daripada an Az-zulmu salah satu Zalim itu ada tiga Fazulmun la yaghfiruhu Allahu Wa zulmun yaghfiruhu Wa zulmun la yatrukuhu Yang pertama ada zalim yang Allah nggak ampuni Ada perbuatan aniaya yang Allah tidak ampuni Ada perbuatan zalim yang Allah ampuni ada yang perbuatan zalim yang Allah tidak biarkan. Tidak biarkan. Tergantung. Ya. Kalau dia bayar, Allah maafin. Kalau nggak bayar, ya udah terus berlanjut sampai akhirat. Zalim yang tidak dimaafkan, fa'amma zulmul ladzi la yaghfir, fasyirku billah. Yang pertama itu zalim yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Ya, perbuatan syirik. Qala Allah Ta'ala inna syirka la zulmun azim. Berfirman Allah Ta'ala sesungguhnya syirik itu sungguh ya, merupakan kezaliman yang sangat besar. Wa amma zulmun ladzi yaghfiruhu Allah. Dan adapun zalim yang Allah ampuni yang tadi tidak dapat ampunan tuh. Yang diampuni fadzulmul ibad fadzulmul ibadi anfusahum ma bainahum wa bain rabbihim. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba antara dia dengan Tuhannya. Antara dia dengan Tuhan. Gak sholat, gak puasa misalnya satu saat. Ya, nggak keluarin zakat satu saat kalau nggak puasa ya terus nggak Ramadan nggak puasa ya. bayang kagak ini yang satu saat satu saat mungkin karena ini itu terserah Allah Allah mau itu dia ada karena Allah berhak Allah mau maafin Allah maha pengampun ya jadi dosa antara manusia itu dengan Allah melanggar aturan eh, melanggar perintah Allah ya, dalam hal eh, hak ya, apa namanya kewajiban seorang hamba terhadap Allah nggak ada kaitan sama manusia wa amman zulmul ladzi la yadrubu Allah nah, ini zalim yang ketiga yang tidak dibiarkan oleh Allah wa zulmul ibadi ba'dhum ba'dihim ba'd maka kezaliman seorang hamba satu sama lain. Pulang zalimin pulang. Seperti tadi. Nyela, nipu. Ya kan? Kan merugikan tuh orang. Dagang. Gak benar. Nampar, mukul, membunuh, Ya. Mencemarkan kehormatan, nama baik. Fitnah, riba. Itu. Itu disebut kezaliman antara manusia dengan manusia. Yang kasih dosa Allah, tetapi ada kaitan dengan merugikan orang lain. Ini hati-hati. Kalau dosa kepada Allah kita cukup ya, mohon ampun kepada Allah tobat. Tapi dosa kepada manusia nggak cukup dengan istighfar. Tak maaf sama orang yang dizalimi. Ya. Kalau kaitannya harta bayar. Kalau kaitannya kehormatan bersihin ya nama baiknya. Minta maaf minta apa? Nah, ini yang bahaya yang ulama-ulama orang-orang saleh takut berbuat dolim macam ini. Ya, kalau syirik pasti ya, hindari jauh-jauhnya syirik menyebutukan Allah. Wa Ahmad wa Syaikhan an Aisyah dan Ahmad dan Syekh dua Bukhari, Bukhari Muslim daripada Aisyah wa an Sa'id bin Zaid man zalama kida shibrin min al-ard ay gadrahu tawwabahu min sad'i ardin ay yahshib Allah bihi al-ard ويصير bug'atu fi hudugihi كالطوب Siapa orang yang menzalimi sekedar sekedar satu jengkal tanah, zolimin orang satu sekedar satu jengkal tanah, remeh berapa senti? ya, eh 20 25 atau 20 20 iya atasnya 20 senti, bawahnya Hai gadrahu Sekedar itu. Nanti Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi tujuh lapis. Sejengkal terus ke bawah itu tujuh lapis. Itu ditenggelamin dia. Sehingga bumi itu ibarat kalung dia kira ya. Dicekek maknanya. Dia dililit sama bumi tujuh lapis ayahziballahu bihi arda wa yasurul buha maka jadilah itu tanah fi unugih jadilah ini ketuk kayak kalung tujuh lapis tadi ya mana yang paling gampang dipahami ini orang ditenggelamin ke bumi gitu aja sih ya dipendem kayak korun model gitu wa Ahmadu wa Ibnu Hibban an Ya'la an Ya'la ibni Murrah Ya. Dan Ahmad serta Ibnu Hibban daripada Ya'la bin Murrah. Ayyuma rajulin zalama shibran min al-'ard. Kallafahu Allah an yahfirahu hatta yablugha akhir sabi 'ardhin thumma yutawwibuhu يوم القيامة حتى يغضى بين الناس Siapa saja yang menzolim yang zalim seberat uh, se sejengkal daripada bumi dia zalimin orang sejengkal bumi ya dia beli tanah atau eh, jual tanah atau beli tanah sama aja Ima ada kala yang jual yang zalim ada kalanya yang beli yang nipu bisa aja Allah akan bebankan orang tersebut ya, dipaksa gali untuk menggali di bumi yang dia zalimin sebanyak itu. Sampai dia mencapai akhir ya, tujuh lapis bumi. Wah, digali terus. Kemudian dikalungi dia oleh Allah hari kiamat. Sampai diputuskan di antara manusia. Sampai diputuskan hukum. Pas dia meninggal tuh masuk dalam kubur terus. Ya. Makanya ada neraka, ada siksaan-siksaan yang terdengar di dalam perut bumi, Nabi dan ketujuh kan. Bu, itu yang kafir, yang e, maksiat, yang mati suruh khotimah masuk di dalam jeritan-jeritan itu, siksa. Wahmed wa Tabrani man min syai'an arz ard ghairi hajhi tuwigahu atau tawwagahu boleh ya Allah ya. Fa'ilnya domir huwa oleh ya Allah. Min sab'i ardi la yagbalu minhu sarfun la yugbalu minhu sarfun wa la adlu. Dan Ahmad serta Tabrani, siapa orang yang mengambil sesuatu daripada bumi. Mana ini ibu? Ya, dicolong deh bumi, bumi milik orang. Tanpa hak <clears throat> maka dia dikalungkan, ditenggelamkan oleh Allah ke tujuh lapis bumi tidak diterima ibadah wajibnya dan sunnahnya. Wabdailami an Huzaifata al zalamatu wa a'wanuhum binnar. Kalau bacanya al zalamah maknanya orang-orang zalim. al zalamatu wa a'wanuhum orang-orang zalim dan kawan-kawan yang kuncu-kuncunya benar. Orang zalim kan ada kawan-kawannya. Ya. Yang ya deh Spionasenya ada di kampung. Ya. Kabarin. tolong Ya. Itu akwan itu. Atau yang bantu-bantu. Apa aja deh. Ya. Dengan penipuan kan banyak sekarang model. Dengan SMS, penipuan pakai apa orang yang pura-pura sakit lalu dia masuk ah macam-macam oh jual burung begitu ya oh, dalam ini yang tuet-tuet bunyi atau bibir yang bunyi yang satu pura-pura nawar saya yang beli saya yang begitu padahal temannya juga pura-pura semacam itu disebut awan membantu bantunya makanya orang zalim jangan kita bantu kalau kita bantu Kalaipun kita nggak dapat apa-apa dari kezaliman orang itu dalam hal materi, kita dapat dosa. Walaupun dengan perkataan, walaupun dengan perkataan. Ya. Yang lalu saya bilang orang mau bunuh orang kita bantu ngomongnya, oh baru up dong, up ya. penggalan dari kata uktul, up baru baru ngomong up doang belum tul, belum sempurna kan, up belum tul Orang udah jatuh, goloknya. Oh, mati, dapat kita. Dapat dosa bersyarikat ya, di dalam menolong pembunuhan itu. Bagaimana? Oh, bunuh, bakar. Udah bunuh bakar lagi. Lagi yang ya. Oh, dapat. Abu Dawud man حمى mu'minan min munafiqin azahu. قال ba'asallahu الله yihma يحمى عليه لحمه يوم min من نار جهنم hadis Abu Daud siapa orang yang menolong menolong orang mukmin dari gangguan orang munafik ya azaru orang munafik ganggu dia kita tolong bantu melindungi sama Siapa orang yang melindungi, menolong, membantu orang mukmin dari gangguan orang munafik, maka Allah akan bangkitkan malaikat yang akan melindungi dagingnya, daging orang yang bantu tadi, yang bantu orang mukmin daripada neraka jahanam. <coughs> Hal itu ya Allah. Dijaga itu. Ya Jadi dagingnya orang nggak bakal kena kebakar. Kalau itu termasuk orang yang celaka misalnya bakalan bakalan masuk neraka ini orang bakalan masuk tapi malaikat lindungin dagingnya daripada kobaran api coba orang mukmin kita tolong daripada orang munafik ya, makanya rajin nolong saudara-saudara kita ya, demen bantuin orang munafik didukung orang kafir didukung ya. Orang yang iman akidahnya sesat dibelain ya. Zaman sekarang. Tahu modelnya gimana. Wal khatibu an Ali radhiyallahu anhu اتقي دعوة المظلوم فإنما يسأل الله تعالى حقه وإن الله لا يمنع ذا حق حقه dan khatib daripada Ali radhiyallahu anhu. Takutlah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Karena sesungguhnya orang itu akan minta kepada Allah haknya. Dizalimin haknya diangkat tangan, ya Allah, ya nah, Tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Orang yang dizalimi ketika diangkat tangan nggak ada hijab antara doanya itu dirinya dengan Allah langsung dijawab. pun orang bukan orang saleh, orang biasa. Tapi tang dizalimi diangkat tangan, nangis. Udah, Allah dengar. Ya. Nah, imma di dunia ini orang bakal dibalas, biasanya di dunia juga. Di dunia kena, di akhirat Makanya saya Ali mengatakan, hati-hati kamu. Takutlah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu antara dia dengan Allah tidak ada hijab, Tidak ada penghalang. Kalau di sini sesungguhnya dia minta kepada Allah haknya. Dan Allah la yamna'u haqqin haqqahu. Allah tidak akan menolak orang yang punya hak akan haknya. Orang yang punya hak nuntut haknya, Allah gak bakal halangin. Allah gak bakal nolak. Allah kasih. Yang bukan hak kita aja, belum hak kita Allah kasih. Udara, ya gak pakai. Udah gratis tuh hak Allah kasih. Gak diminta. Allah kasih hak gratis tuh. Berhak kita hirup udara di mana aja kita hidup. Di jamban boleh hirup tuh udara. Di kamar. Siapa yang larang? Ya. Tahu nanti 2000 yang akan datang kali tahun 2000 <laughs> tahun orang nafas bayar. <laughs> Ya. Bukan pakai oksigen. Inti keluar rumah ada yang ngawasin tiap tarikan nafas bayar sama pemerintah. Udah ada niat mood. Hidup di zaman itu mendingan mati. Lah napas bayar gimana modelnya? 2000 2000 perak. Ya, Yeah. Sehari semalam 24 jam. Satu jam manusia nafas 180 kali. Satu jam 180. Berarti seharus sehari semalam 4320. Aneh apa lalu hitung? Iya loh, itu, Sejam 180 kali. Satu jam napas yang normal. Napas yang normal itu satu jam 180. kali ya 24. Sama dengan 400, eh 4320 kali. Kalau 1000 perak aja. Berarti sehari mau ribet berapa? Hah? Seribu kali empat ribu Pak Juta. Innalillahi. Oksigen berapa yang tabung? Hah? 100 120 untuk berapa jam tuh? Tergantung. Tergantung paru-parunya. Kalau paru-parunya lebih banyak, memposnya kan berarti lebih cepat habis. Ya. Yeah. Ada yang satu jam sampai tabung, ya. dua jam sampai tabung, tergantung. Ada yang sehari nggak habis, ada yang seminggu juga kan ke rumah sakit. Biar nggak habis bayarnya satu tabung kan ke rumah sakit. Ada yang bawa pulang ke tabung ke rumah, dia hari beli tabung. Ya. Mendingan cabut aja. Ya. Cabut gratis deh. Di ya. nafas ngandelin tabung gimana? Mahal ya makanya syukuri ya, nikmat yang kadang-kala dikit eh kita anggap remeh tapi besar nggak ada nikmat Allah yang kecil yang murah nggak ada sebetulnya semuanya mahal buktinya itu satu napas aja tuh padahal kita nggak ambil peduli ya kadang-kadang karena kurangnya akidah kita kurangnya apa namanya iman gitu kalau kita ingat itu alhamdulillah nggak terlambat karena ya alhamdulillah nggak terlambat ya alhamdulillah niatin alhamdulillah kita gitu buat nafas tadi ya dapat pahala nggak bayar tapi muji Allah dapat pahala kan kita nggak bayar tuh tapi kita muji Allah kita tiktok eh, kita niatin ya Allah atas nikmat itu satu itu tadi nafas alhamdulillah dapat pahala besar tidak dapat yang mengajar juga dapat Baik. Pengertian doa orang yang dizolimi dikabulkan Allah itu apakah dia ketika dizolimi dia menyumpahi atau kalau di dalam hati itu gimana? Iya. Walaupun di dalam hati Allah juga ini oh, dikabulkan. Iya. Mm Iya. Gak perlu berlatih. Hatinya kusut, lalu hati berkata, oh, hati berkata, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Beri pelajaran buat orang itu yang zalim, ya. Mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia penguasa, mentang-mentang ini gue dihina, saya dihina ya Allah, saya dirampas hak saya misalnya. Tunjukkan kebesaranmu ya Allah kekuasaanmu, Habis orang bentaran juga digulung malaikat. Ya. Maka yang bagus jangan yang jangan zalimin orang dan orang yang dizalimi jangan segera nyumpahin kalau bisa maafin aja deh. Kesian kalau saudara kita itu. Ya. Karena ujung-ujungnya akhirnya kita sedih juga. Pada akhirnya kita nangis juga karena melihat orang yang disumpahin itu dalam keadaan celaka. Ya Allah, nyesel deh. Ya. Coba saya maafin dia, saya nggak sumpahin. Gimana kalau nyakitin orang soleh? Itu orang biasa. Yang disakitin orang soleh, yang disakitin kiai, yang disakitin gurunya, yang disakitin uh. Bagusnya orang soleh nggak buru-buru angkat tangan. Nabi makanya nggak diutus untuk melaknat. Kalau Nabi diutus melaknat, habis nggak ada umat. Ya. Dicolak, bisa dimaki, disambitin, di ini, uh, uh, uh. habis. Nabi tapi Nabi doain terus. Doain. Kesebar agama sampai ke kita. Gila lagi ya. Wa bayanin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu da'watul mazlum mustajabatun. Ini doanya orang yang dizalimi mustajabah. Wa in kana fajiran, sekalipun orang itu fajir, pendurhaka. Ini orang pendurhaka. Tapi ketika dizalimi, doanya jadi manjur. Makanya kalau doa kita mau manjur, nah, ya. minta dizalimin terus. Cuma jangan nyumpahin ya. Wapaku fakujuruhu ala nanti, pajilnya dia itu derhakanya dia buat dirinya. Gak ada kaitan dengan Ujurnya emang buat diri dia sendiri. Tapi doanya ini berbeda. Ya, satu hal yang tidak ada kaitan dengan. Kecuali nggak ada kezoliman yang diperlakukan pada dirinya. Dia angkat-angkat tangan, belum tentu Allah. Ya, mabok minta sorge gimana dikasih. Zina minta sorge. Waruya, Allah. Tapi kisahnya panjang ada pejabat yang pernah merampas ikan nelayan akhirnya diberikan penyakitnya gara-gara diikat sama ikan ikan yang dirampas dari nelayan cara paksa satu ekor ikan paling gigit ini ini digigit terus menjalar potong jalar potong tapi nggak punya tangan akhirnya Insya Allah minggu depan.